Alhamdulillah pada pertemuan malam sebelumnya atau pada pertemuan malam terakhir poin penting yang kita ambil adalah berkaitan dengan simbol dakwah al adalah at-tamayyuz sikap tampil beda atau membedakan diri. Nah, yang beliau bawakan kepada kita dengan judul dakwah ahli sunnati farraqat bainal haqqi wal batil dakwah dan sunnah membedakan antara al-haq dan batil. Sebagaimana ini juga merupakan sifat dari Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin, kita akan ambil 6 simbol dakwah dan sunnah yang berikutnya. Dari cetakan ini halaman ke-14 kita baca berkata sang penulis Syekh An-Nahmi Hafidhullah Ta'ala Wahya tahtammu bil aqidati sahihah jadi dakwah ahlu sunnah memberikan perhatian khusus kepada akidah yang tepat. Nah, jadi di antara simbol dakwah al-sunnah adalah memprioritas utamakan materi akidah. Memprioritas utamakan materi akidah. Sebelum kita baca apa yang beliau maksud dengan judul bab ini. Beliau tidak menyebutkan di sini bahwasanya ini adalah perkara yang paling pertama didakwahi sebelum yang lainnya. Bahkan kita kalau kita telusuri tentang materi akidah, materi akidah adalah yang dikaji tanpa berkaitan dengan waktu di awal, di pertengahan, di akhir. Sebagai keterangan singkat sebelum kita membaca keterangan lanjutan dari penulis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah beliau, beliau memulai dengan dakwah akidah. Nah, dan itu nampak jelas dari 13 tahun pertama dari masa kenabian yang beliau habiskan selama di kota Mekah dalam berdakwah. Seluruhnya berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan tauhid Selama berapa lama? 13 tahun. 13 tahun di periode Mekah. Nah, dan sebelum itu belum ada kewajiban sholat lima waktu. Nanti sholat lima waktu <coughs> satu atau dua tahun terakhir sebelum hijrah. Di situ belum ada juga ada syariat tentang nah berpuasa pada bulan Ramadan. Nanti berpuasa pada bulan Ramadan Allah syariatkan pada tahun kedua Hijriah, yang setelah hijrah ke kota Makkah. Di situ juga belum disyariatkan tentang zakat. mungkin juga haji. Nah, haji yang wajib. Nah, diturun kewajiban tentang haji pada tahun ke-9 Hijriah. Dua tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Kemudian Saking pentingnya akidah juga, Nabi SAW di akhir hayat beliau ketika meninggal dunia juga beliau tidak lupa untuk tetap mendakwakan akidah. Bahkan di akhir hayat beliau, bahkan sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir beliau di kehidupan dunia, beliau juga tidak lupa untuk tetap mendakwakan materi akidah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tengah sakit apa yang Ummu Salamah dapati di negeri Habasyah. Nah, ketika dia hijrah ke negeri Habasyah, topnya dia mendapati di sana bahwa ada gereja, kemudian gereja dipenuhi dengan gambar-gambar dari tokoh-tokoh atau orang soleh, baik itu para nabi ataupun orang soleh di kalangan orang Nasor, mereka pampang di gereja-gereja mereka. Artinya dia menceritakan tentang pengalaman apa yang didapati di negeri Habasyah. Ketika mendengar cerita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya memberikan peringatan kepada umat beliau di akhir hayat beliau. Dalam keadaan beliau tengah sakit, menahan rasa sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaiki idza mata fihim rajulun salih aw abdun soleh." banau ala qabrihim masjidan wa sawwaru fihim tilka suwar ulaiki syirarul khalqi indallah ulaiki syirarul khalqi indallah Kata Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang ketika orang soleh atau hamba soleh meninggal di kalangan mereka, mem mereka membangun di atas kuburannya tempat ibadah, masjid. Serta mereka membuatkan gambar, kemudian dipampang, agar selalu dikenang. Mereka adalah sejelek-jelek manusia ciptaan Allah. Tapi ini perkara apa? Perkara akidah. Nah, memberikan peringatan tentang kesyirikan, mengikhlaskan tentang yakni lawan daripada kesyirikan tauhid dan ini adalah perkara akidah. Di Nah, cerminan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memberikan perhatian khusus, perhatian lebih, prioritas utama tentang akidah yang tepat. Dan itu terbukti dari dua bukti yang kita telah sebutkan. Kita lanjutkan apa yang beliau maksud dalam enam judul bab ini setelah kita terangkan sekilas bahwasanya inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq bin Shalih bin Ali An-Nahmi habibullah taala, "Wa tahtammu bil aqidati shahihah." Yani dia yang didakwah sunnah memberikan perhatian khusus kepada akidah yang tepat pembelajaran akidah. Di pembelajaran akidah, nah, mereka yang dibanding dengan firqah-firqah yang lainnya, mereka sangat antusias, semangat untuk mengajarkan kepada kaum muslimin tentang akidah ahlus sunnah. As-salimati sofiyati al-mumbasikoti minal kitabi wa sunnah. Akidah yang tepat, akidah yang selamat, akidah yang bersih, akidah yang diambil dari kitab dan sunnah yang diambil dari kitab dan sunnah. Ada sebuah judul kitab milik Syekh Mukbil rahimahullah taala. Beliau menuliskan tentang seorang alim ulama yang berasal dari Afghanistan. Nah, namanya Syekh Jamilur Rahman. Teman seperguruan beliau di Madinah, Jamiatul Islamiyah. Demikian juga di Darul Hadis di Saudi. Syekh Mukbil menceritakan tentang bahwa beliau adalah seorang Syekh Ahlu Sunnah hanya saya terbunuh dari tangannya Ikhwanul Muslimun. Syekh Jamilur Rahman. Kisah menarik yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita ceritakan. Nah, Ketika terjadi invasi dari Uni Soviet ketika itu, akhir tahun 80-an, beranjak ke awal tahun ke-90-an, beliau baru selesaikan studi beliau di Jamiah Islamiyah. Kemudian beliau kembali ke negeri beliau di Afghanistan. Ketika itu terjadi enam <clears throat> peperangan antara beberapa negara yang ingin memisahkan diri dari Uni Soviet, termasuk Afghanistan. Kemudian beberapa masyayikh, termasuk Syekh bin Bas, rahmatullahi alaih memfatwakan untuk jihad di negeri tersebut dan negeri-negeri Islam yang lainnya. Nah, kepulangan Syekh Jamilur Rahman kemudian mendapati pribumi Afghanistan, beliau paling tahu negeri beliau, tempat kelahiran beliau, dari sana beliau berasal. Beliau melihat bahwasanya enam kaum muslimin ketika jihad kala itu belum dipondasikan dengan akidah yang sahih. Nah, karena beliau melihat keadaan bahwasanya kaum muslimin berjihad masih menggunakan enam ajimat-ajimat. Mereka menggunakan enam sesuatu yang bisa menangkal misalnya senjata atau peluru. Terkadang mandi dengan alasan biar kebal. al mereka menggunakan sesuatu yang barakallahu fikum jami'an terjerumus ke dalam kesyirikan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berinisiatif. Dikarenakan pemerintahan masih berdiri tegak ketika itu, beliau berinisiatif bahwasanya beliau tidak ikut dalam menyuarakan perang. Beliau justru malah membuka taklim, membersihkan akidah. Itu dulu paling pertama. Dengan anggapan beliau bahwasanya ketika keadaan sekarang ini, ya jadi ketika itu berperang, kemudian mati dan bermati mati konyol, akidah belum bersih, masih menggunakan ajimat, belum mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya beliau Menyuarakan ketika itu adalah untuk kita belajar dulu, taklim dulu, menuntut ilmu dulu, kaji dulu akidah Islam. Jadi seandainya pun besok suatu saat akan ada jihad, kita meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, akidah yang bersih. Nah, seperti ini ulama sunnah. Akidah dulu dibereskan. Akidah dulu dibersihkan. Kalau tidak, yang lainnya akan amburadul. Salat, zakat, puasa, haji tidak akan tidak akan sah ketika akidahnya masih nah masih tidak tepat. Akidah dulu. Makanya kadang-kadang kaum muslimin zaman sekarang ini mengaku Islam tapi masih sering pergi menziarahi kuburan wali fulan. Namun ketika lewat di suatu tempat yang terlihat kayak angker, entah jembatan atau pohon tempat yang ngeri, dipersembahkan sesuatu berupa harta atau semisalnya. Karena apa? Akidah tidak tepat, akidah tidak beres, padahal mengaku muslim. <clears throat> nah, beliau katakan di sini bahwasanya Ahlu sunnah wal jamaah dakwah mereka adalah memberikan perhatian khusus kepada akidah yang tepat, yang selamat yang bersih yang diambil dari kitab dan as-sunnah. Wa hiya da'watu ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa tahdiru minasyirki wa ahlihi. Dakwah sunnah adalah dakwah kepada mentunggalkan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi serta memberikan peringatan tentang kesyirikan dan juga pelakunya. Nah, jangan lupa tambahkan pelakunya di belakang bahwasanya ketika benci kepada kesyirikan hendaknya benci juga kepada pelakunya. Ketika berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri juga dari pelakunya. Dan kita katakan di awal tadi bahwasanya ini adalah dakwah permulaan, dakwah pembuka. Nah, yang pertama dan utama dari dakwah ahlu sunnah adalah perbaiki dulu akidah. Asyik Mukbil, tapi maksud kami Asyik Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau memiliki judul buku ternama atas via wa tarbiyah. Yang juga beliau memberikan peringatan penting terhadap hal ini, atas via wa tarbiyah. At-tasfiyah diambil dari kata sofia, pembersihan. At-tarbiyah baru kemudian itu dididik. Artinya ketika berdakwah kemudian tanpa tasfiyah langsung tarbiyah, Ibaratnya seperti racun yang sudah bercokol di kepala seseorang, entah dia itu pernah berkecimpung dalam dunia naam kesyirikan, kemaksiatan, atau seorang pernah terjerumus dalam fitnah satu kebidaahan tertentu, kemudian tiba-tiba diterbiah. Nah, belum menggambarkan bahwasanya ibaratnya seperti ember yang ada wadah, kemudian ada airnya dengan cukup lama, airnya sudah kotor, kemudian dimasukkan lagi air yang berikutnya. Tapi air yang yang dimasukkan berikutnya tidak akan bisa digunakan Kecuali dibuang dulu air yang kotor, dibersihkan dulu wadah tersebut, dibuang baru disihkan air yang bersih. Seperti itulah dakwah. atas via wa via pembersihan dulu. Makanya akar kesyirikan yang sudah beranak panak generasi demi generasi di kota Makkah. Nah, di kota Makkah butuh untuk dicabut dari akarnya. Bukan cuma memotong dahan dan ranting saja dari akarnya kesyirikan harus dicabut. Makanya 13 tahun butuh lamanya Nabi SAW berdakwah, membersihkan dulu akidah. Belum ada perintah sholat, belum ada syariat zakat, puasa, belum ada juga kewajiban haji. Tasfiyah dulu. Ini yang paling pertama. Bersihkan dulu. Akidah dulu. Wa ilah dakwah-dakwah yang lainnya kalau kita lihat tentang metode mereka dalam berdakwah, dia mau tablik ngajak orang sholat. Nah, entah dia mengucapkan dua kalimat syahadat atau tidak. Entah dia telah meninggalkan kesyirikan atau tidak. Ayo sholat, ayo sholat, sholat. Yang penting sholat. Nah, dakwah yang lainnya juga Hizbut Tahrir atau yang madhab dengan madhab mereka. Yang penting daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Nah, daulah Islamiyah Kata Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, antum ingin membangun daulah Islamiyah, paling pertama adalah bangun dulu daulah Islamiyah dalam hati. Dalam hati dulu dibangun daulah Islamiyah. Baru kemudian engkau bisa membangun daulah Islamiyah yang fisik, yang bisa tampak mata. Nah, <clears throat> akidah dulu, tauhid dulu. Kita lanjutkan. Lianna Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu min insanin al-amala illa idza kana muwahhidan mukhlishan lillah wa muttabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita artikan karena sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi tidak akan pernah menerima dari satu insan pun amalan kecuali apabila dia adalah pelaku tauhid, apabila dia adalah ikhlas kepada Allah, apabila dia adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dulu bahwasanya amalan apapun yang diamalkan oleh setiap insan harus berpondasikan tauhid. Berpondasikan ikhlas dan mutabaah. Tauhid dulu diperbaiki. Akidah dulu diperbaiki. Dan ini adalah dakwah para nabi dan rasul serta dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat satu rasul, satu utusan kepada mereka apa yang Rasul tersebut dakwakan? Anibudullaha, sembahlah Allah, ibu Togu, jauhilah segala sesuatu yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh al memiliki judul buku yang beliau berikan nasihat kepada seluruh dai sunnah nam at-tauhid awalan. Kata beliau dia dalam judul buku at-tauhid awalan. Ya doa atas sunnah. <clears throat> Sebagian kelompok bahkan sebagian firqah, nah paling pertama adalah bayat, bayat dulu. Belum mengajarkan tauhid. Sebagian lagi mereka naam al-muhim berkecimpung dalam organisasi dulu. Ayo kita ber, berpanggung demokrasi. Dan ini semuanya bukti bahwasanya dakwah yang konsistensi di atas dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah dakwah ahlus sunnah. <clears throat> Wa anna syakhsa idza waqa'a fi syirki habitu 'amaluhu. Berikan peringatan di sini. Bahwasanya seseorang apabila terjerumus ke dalam kesyirikan, maka terhapus amalannya. Terhapus amalannya. Intinya adalah tauhid dimasukkan agar syirik hilang. Nah, dan permasalahan permasalahan tauhid barakallahu fikum jami'an adalah perkalahan enam permasalahan yang yang vital harus diketahui tidak tahu fatal bahkan dalam permasalahan yang sangat detail Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya bahwa kesyirikan yang terjadi pada umat ini lebih lebih samar daripada kesyirikan yang terjadi pada umat terdahulu Artinya umat ini yang memiliki yang memiliki tauhid yang sangat murni, suci, bersih. Ibnu Abdul Qayyim menggambarkan tentang kesyirikan yang terjadi pada umat ini ibaratnya seperti nam secarik kain putih. Noda sekecil apapun akan terlihat jelas. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ashirku fi ummati akhfa min dabibin namal." Kesyirikan yang terjadi pada umatku lebih samar daripada langkah kaki semut. Nah, langkah kaki semut. Begitu pendeknya langkah kaki kamu dibanding dengan langkah kaki kita manusia. Nah, terdahulu boleh. Padahal di umat ini itu adalah perkara yang membatalkan amalan seluruhnya, yakni kesyirikan, membatalkan amalan. Seperti apa barakallahu fikum jami'an? Sujud kepada makhluk. Jangan dahulu boleh. Allah perintahkan malaikat, Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud takrim, boleh. Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan kepada kita dalam surat Yusuf bahwasanya kedua orang tua Nabi Yusuf, bapak ibunya dan sebelas saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf di zaman tersebut boleh, tapi di zaman ini tidak boleh. Menunjukkan bahwasanya kesyirikan dalam umat ini lebih samar. Akan terhapus amalan ketika seseorang terjerumus ke dalam enam kesyirikan. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah katakan Perhatikan ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. diberikan peringatan oleh Allah. Nabi kita saja, nabi, rasul diperingatan oleh Allah Nah, tentang kesyirikan apalagi selain beliau walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa takunanna minal khasirin sungguh telah diwahyukan kepada engkau serta orang-orang sebelum engkau yakni dari kalangan para nabi dan rasul Kemudian khitobnya, ajakan bicaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lain asyrakta wahai Muhammad seandainya engkau melakukan kesyirikan, la yahbatunna amaluk, niscaya akan terhapus amalan engkau." Tiap Nabi sallallahu alaihi ditegur oleh Allah dengan kesyirikan, apalagi selain beliau. Padahal beliau mendapatkan dukungan dengan wahyu, mujizat dan seterusnya di antara sifat-sifat kenabian. Namun Tetap peringatan akan kesyirikan berlaku kepada setiap hamba tanpa terkecuali termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunanna minal khosirin. Niscaya aku pun akan termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini teguran khusus dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga teguran yang sama kepada para nabi dan rasul seluruhnya. Dan dari surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurang lebih 18 nama para nabi dan rasul dalam satu surat beberapa ayat. Dimulai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha. Inna rabbaka hakimun alim." Yang pertama Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina. Sebagai beberapa nabi setelahnya Ishaq, Yakub, Nah, sampai kurang lebih 18 nama Nabi di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ula nam." Ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ya Allah pun memberikan peringatan kepada mereka kalau seandainya mereka ini melakukan kesyirikan akan digantikan dengan kaum yang lain. Tapi para nabi saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan selain para nabi dan rasul? Artinya permasalahan kesyirikan adalah permasalahan yang enam, sesuatu yang besar untuk ditinggalkan. Sebagaimana lawan daripada syirik yakni tauhid juga sesuatu yang paling besar untuk diajarkan, untuk dipelajari. Lanjut beliau kita baca. Wa li'anna syirka a'dhamu li'anna syirka a'dhamu dhunub Dikarenakan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kesyirikan. Nah. Dan inilah puncak dari godaan syaitan atau iblis untuk menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Kalau dia berhasil memasukkan anak cucu Adam ke dalam kesyirikan, dia merdeka. Dia beranggapan bahwasanya dia menang. Kama qala ta'ala hakian an Luqman sebagaimana Allah yang maha tinggi menceritakan tentang Luqman Wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepadanya wahai ananda Janganlah engkau menyekutukan Allah karena sungguh kesyirikan adalah dos kedoliman yang paling besar. Nah, kedoliman yang paling besar. Nas yang lebih jelas lagi dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih, ya Rasulullah ayyudz dzambi wahai Rasulullah dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antaja lillahi niddan wa huwa Engkau menjadikan kepada Allah tandingan atau saingan atau sekutu, sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. besar besar yang paling besar kesyirikan. wakala subhanahu wa ta'ala, demikian juga Allah yang maha tinggi dan maha suci berkata, Innahu ma yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Pada alinea ini beliau bawakan rentetan ayat-ayat yang menyinggung tentang keburukan dari kesyirikan. Di antaranya adalah disifati oleh Allah bahwa ini adalah kezaliman yang paling besar. Adapun ayat yang baru kita baca belum kita terjemahkan tentang Nah, dampak buruk dari kesyirikan diharamkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, masuk kami diharamkan untuk masuk ke dalam surga serta kembali tempat kembalinya adalah neraka. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tiap ungkapan tentang haram, Allah haramkan bagi dia neraka, diharamkan. Nah, artinya adalah mustahil untuk bisa masuk ke dalamnya. Mustahil untuk bisa masuk ke dalamnya. Wa ma lidh min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang boleh penolong, pembela, pembantu. Ayat berikutnya waqala ta'ala masih rentetan penyebutan tentang dampak buruk dari kesyirikan Wa may yushrik billahi fakannama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi Ini permisalan tentang orang melakukan kesyirikan. Barang siapa yang menyekutukan Allah, seakan-akan dia tersungkur dari langit, kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Nah, gambaran yang mengerikan. Orang melakukan kesyirikan dibuang, dihempaskan dari langit. Tiap langit dengan bumi jaraknya luar biasa jauhnya. Kita jatuh dari jarak mungkin 2-3 meter saja. Nah, mencelakakan. Apalagi dihempaskan. Kemudian di tengah perjalanan turun. terhempas dari langit ke bumi. Nah, dia disambar oleh burung. Kemudian ditiup oleh angin yang kencang. Al-Muhim, gambaran dan kesyirikan adalah gambaran yang buruk. dosa yang paling besar. Kedoliman yang paling besar mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan baginya surga, tempat kembalinya dia di neraka, tambahkan lagi kekal. Dia di neraka kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, khalidina fiha. Nah, ini mereka kekal di dalam neraka, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala masih rentetan penyebutan tentang dampak buruk dari kesyirikan Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutui ayyushraka bihi. Yushrak bil mudhari majhul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatatiruhu huwa kembali kepada Allah. Ya Allah tidak mengampuni dia disekutui dengan sesuatu apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dan dia mengampuni selain itu selain daripada dosa syirik. Nah, yang menunjukkan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar yang tak terampuni. Wa may yusyrik billah dan barang siapa yang menyekutukan Allah faqad iftara itsman 'azima sungguh dia telah membuat kedustaan akan dosa yang besar. Al-fira atau al-iftira yang lebih tinggi daripada al kadib. Kadib, dusta. Namun terkadang seseorang itu melakukan dusta dengan tidak sengaja, masih dijuluki dengan dusta. Namun kalau firro dia tahu itu salah, dia lakukan. Lebih besar al ya Wa subhanahu wa ta'ala masih pada konteks yang sama. Yani kesyirikan tidak diampuni. Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat yang sama, surat An-Nisa, ayat yang berbeda. Masih menyebut tentang enam Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, dia disekutui. Dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki dan bagi siapa yang melakukan kesyirikan, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Nah, ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang celaan dari Allah Tabaraka wa taala tentang dosa syirik. <clears throat> Albi dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan. Nah, barang siapa yang terjerumus ke dalam dosa kesyirikan sungguh dia telah dicela dengan sejelek-jelek celaan di dalam Al-Qur'an. Wallahi sejelek-jelek celaan. Terkadang dijuluki dengan binatang. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nam Dalam Al-Qur'anul Karim, <clears throat> Walakad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." lahum kulubun la yafkohu nabiha Walahum a'yunun la yubisiru nabiha Walahum adanun adhanun la yasmau nabiha ulaika kal an'ami balhum adol balhum adol akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala yakni mereka orang kafir yang masuk ke dalam neraka adalah ulaika kal an'am mereka ibaratnya seperti binatang bahkan lebih sesat lebih sesat daripada binatang. Tapi ini rentetan ayat-ayat tentang kejelekan akan kesyirikan. Kita lanjut kata beliau. Fa'alu sunnati yahtammuna ghayatal ihtimam bil akidah wa yad'una an-nasa ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala ila tauhidillah wa nafi ma yu'badu min dunillahi ta'ala muqtadina fi muqtadina fi dhalika bi rasulih bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu kana yahtamu bi ta'limil aqidati as sighar wal kibar wal rijal wan nisa wa huwa raqibun wa huwa mashin wa huwa qa'id maka dakwah sunnah memberikan perhatian yang tinggi tentang akidah. Jadi akidah adalah perkara yang enam penting, penting sekali. Diulang-ulang. Nah, kemudian ini merupakan langkah pertama dalam berdakwah akan datang nanti penyebutan dalilnya. Mereka yang ahli sunnah menyeru umat manusia kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala serta menyerukan untuk menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala menyeru kepada tauhid mencegah daripada kesyirikan ahlu sunnah nah sangat memberikan perhatian khusus makanya penting untuk diteruskan barakallahu fikum jamiah, dikesinambungkan dan diberlangsungkan secara istimrori ya tentang kajian-kajian tauhid butuh kita dengan tauhid Kalau orang Arab saja yang mereka paham dengan kalam Arab, Al-Quran turun di zaman mereka butuh 13 tahun mengkaji Tauhid. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Yang hanya terkadang memahami, nah, memahami bahasa Arab tentang Al-Quran atau hadis ketika diterjemahkan. Makanya kita lebih butuh untuk mengkaji tentang Tauhid. Kalau para sahabat butuh 13 tahun, digembleng langsung oleh Rasulullah SAW, kita butuh lebih daripada itu. muqtadina fi dzalika bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh dalam hal tersebut yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sang penulis ikat bahwasanya dakwah sunnah adalah dakwah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam dakwah beliau ahlu sunnah pun lakukan. Beliau selalu ikat kita bahwasanya ke situ buaranya tempat larinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan dalam berdakwah termasuk dalam masalah tauhid. Karena sesungguhnya beliau yakni sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus tentang pembelajaran akidah kepada anak-anak, kepada orang besar, laki-laki, perempuan baik itu dalam keadaan berkendaraan atau berjalan bahkan dalam keadaan beliau sedang duduk. Nah, artinya ini bukan cuma pembelajaran yang beliau beliau sampaikan di majelis taklim, tidak. Nasihat, teguran, pelajaran tidak tidak hanya berkaitan dengan nama majelis taklim. Di luar majelis taklim pun beliau sampaikan dalam keadaan perhatikan di sini rokim, masih, koid baik itu dalam keadaan berkendara dalam keadaan mukim ataupun safar di masjid ataupun di luar masjid bahkan terkadang di hidangan makanan nah sebentar makan boleh berikan nasihat juga kepada para sahabat yang mungkin salah keliru dalam adab makan al-muhim pelajaran terus berlanjut kita baca dalilnya Fakat al Imam Tirmidzi fi jami'i. Imam Tirmidzi telah mengeluarkan dalam 6 jami' beliau, Jami' Tirmidzi. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqala dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua. Ibn Abbas berkata, Ibn Abbas ketika itu masih kecil, beliau bawakan tentang ini dalil bahwasanya Nabi SAW juga mengajarkan akidah kepada anak kecil, kepada anak-anak. Arti akidah bahkan diajarkan di usia belia. Nah, agar suatu saat nanti ketika dia besar tidak salah dalam berakidah. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala, dahulunya aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Seraya beliau berkata, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai Ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ternyata beliau janjikan untuk mengajarkannya adalah perkara-perkara akidah. Diajarkan kepada siapa? Anak-anak. Nah, ada cerita dari Syekh Yahya Abdullah Ta'ala bahwa beliau ketika awal-awal belajar di Damaj di Markis Syekh Mubil, guru beliau ketika beliau menerangkan tentang permasalahan seperti ini akidah dan jarak antara rumah beliau dengan tempat tinggal beliau di sana di pemukiman namanya Masroah nah di sana tempat orang yang berkeluarga sedangkan orang yang bujang tinggal di nah entah di asrama ada bangsal di bawah di bawah masjid semacam ruangan bawah tanah atau membeli eh, enam tanah-tanah ukuran kecil membuat kamar-kamar nah, sedangkan saya sendiri tinggal di tempat yang jauh artinya enam butuh jarak dan waktu ketika pergi dan pulang pada suatu ketika beliau pulang tak di malam tak lima malam kemudian ada seorang ikhwa juga sedang menggandeng anak kecil anaknya nah di tengah perjalanan daripada memperbincangkan sesuatu yang tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya. Orang tua tersebut mengajarkan kepada anaknya. Nah, berjalan di belakangnya. lalu sambil mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang tua dengan anak tersebut. Orang tua tersebut sambil bertanya kepada anaknya, "Ya, ya gulam, aina Allah? Wahai ananda, di manakah Allah?" Sang anak memberikan jawaban, "Allahu fis sama." Orang tua lagi bertanya, "Aina daliluk? Mana dalilmu?" Ar-Rahmanu 'alal 'arsy jawab oleh sang anak. Perbincangan yang luar biasa. Masih kecil diajarkan oleh sang orang tua akidah. Nah, tentang di mana posisi Allah, di mana enam tempat Allah, apa dalilnya. Dan sang anak menjawab dengan begitu gampangnya. Menunjukkan bahwasanya seperti ini, barakallahu fikum jami'an. Bahwasanya anak-anak diajarkan semenjak usia dini tentang perkara akidah. Adapun ikhwan kiram, semacam nasihat dari kami Nah, tidak terkhusus kepada satu orang tertentu bahwa wallahi tidak amanah ketika kita sebagai orang tua kemudian memasukkan anak kita ke dalam sekolah-sekolah yang kita ketahui sendiri bahwasanya di sana diajarkan tentang akidah yang rusak, akidah yang sesat, akidah yang menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahi tidak amanah. Dan ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari kelak. Dan kita katakan bahwasanya di sekolah-sekolah yang kita juga pernah terjerumus di dalamnya. Di sana mengajarkan tentang akidah yang rusak. Termasuk di dalamnya adalah mengajarkan tentang asal muasal manusia dari mana. Ilmu sekolah mengajarkan, nah manusia dari kera, dari monyet. Tapi ini menyelisih akidah Al-Quran. Bahaya. Kalau tertancap dalam benaknya kaum muslimin, dalam anak-anak kita, nah belum tentu dia akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan orang ke dalam surga adalah akidah yang bersih. Di dalam sekolah juga diajarkan tentang barakallahu fikum jami'an ada yang namanya toleransi antar umat beragama. Sekolah mengajarkan ayo sesama sesama umat manusia kita saling menghormati apapun ajaran agama engkau. Nanti kita diajarkan untuk menghormati orang Kristen, menghormati orang nah, orang kafir dan ini menyelisihi akidah. Ini menyelisihi Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian di dalam di dalam Al-Qur'an eh, di dalam sekolah juga diajarkan tentang ilmu yang yang tata surga ya, yang mengajarkan bahwasanya matahari yang tetap bumilah yang berputar mengelilingi matahari dan ini juga memiliki tapi menyelisihi Al-Qur'an seluruhnya apa yang diajarkan di sekolah nah barakallahu fikum jami'an jauh dari tuntunan akidah jauh dari tuntunan akidah makanya kita tanggaskan sekali lagi bahwa yang memasukkan anaknya ke dalam sekolah umum adalah tidak amanah nah dan suatu saat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu musta'an kita selesaikan hadisnya. Akan akan nanti di bagian akhir juga tentang pembahasan tentang enam sekolah umum. Di antara simbol-simbol hawa sunnah juga akan datang pembahasannya. <clears throat> Kata beliau, Wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka ihfadillah tajud hutijahat. Jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Ya, tentang penjagaan Allah akan turun kepada engkau ketika engkau menjaga agama Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita kalau kita tidak menjaga agamanya. Ini mustahil. Ya jagalah Allah, eh jagalah agama Allah saya engkau akan mendapatinya di hadapan engkau. Ya Allah siap untuk untuk membantu engkau, untuk menolong engkau ketika engkau butuh, ketika dahulunya engkau menjaga agama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza tafas fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah bahwa hukum asal meminta kepada umat manusia adalah haram. Karena Allah katakan, nah, kata, karena kata Nabi SAW di sini, apabila engkau minta, minta kepada Allah. Minta, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Wa anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat seluruhnya bersatu padu untuk memberikan kepada engkau satu kemanfaatan pun, mereka tidak akan bisa memberikan kepada engkau satu kemanfaatan pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagi engkau. Ya, intinya Allah. Kalau Allah tetapkan pasti terjadi meskipun orang menghalanginya. Kalau Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi meskipun orang seluruhnya ingin. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi lam yadurruka illa bi qad katabahu 'alaik. Seandainya mereka yang umat bersatu padu untuk mencelakai engkau dengan sesuatu apapun, niscaya mereka tidak bisa mencelakai engkau dengan sesuatu apapun kecuali apa yang Allah telah tetapkan kepada engkau. Intinya Allah. Nah, apa yang Allah takdirkan itu yang terjadi. Kalau Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Ya sini diajarkan tentang beriman kepada takdir baik dan buruknya. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf telah terangkat catatan, nah, telah terangkat pena-pena dan telah kering catatan-catatan. Ya artinya tentang qadar. Hadis ini mengajarkan tentang qadar dan qadar adalah bagian daripada kajian keimanan atau kajian-kajian akidah. Ya dalil ini Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak yang masih usia dini tentang pembelajaran akidah dan seperti itu juga barakallahu fikum jamin hendaknya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah Nah, masih berkaitan dengan dalil-dalil lainnya, insya Allah kita akan lanjut pada kali kesempatan berikutnya, masih tentang uh, masail atau nama alim yang sama pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa